Qala muallif rahimahullah الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التف... ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه الأوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون أصل yang usul yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini dan dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita berpecah belah di dalam agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang memuaskan yang cukup dan bisa sehingga bisa dipahami oleh orang awam dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih seperti orang-orang sebelum kita sehingga mereka binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia memerintahkan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang dari melarang mereka dari berpecah belah dalam agama ini dan akan menambah dari penjelasan ini yang sangat jelas apa yang telah disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang sangat menakjubkan dari perkara ini. Kemudian menjadilah perkara ini kepada apa yang telah terjadi perpecahan di dalam din yaitu dalam pokok-pokok agama wa furu'ihi dan apa-apa yang dalam perkara cabang-cabang agama ini. Itu adalah perkara ilmu dan fiqh fid din dan menjadilah perkara persatuan dalam agama, agama ini tidaklah ia mengatakan kecuali dikatakan dia zindik atau majnun. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وهذه الأصول من خالفها فهو مبتدع يحكم ببدعي ببدعيته لأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة Asal yang kedua ini yang dari usul sita yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yaitu untuk memerintahkan kita berpenga, untuk berpegang teguh dan bersatu dalam agama dan melarang dari berpecah belah ini adalah asal yang sangat penting sehingga barang siapa yang menyelisih asal ini maka dia mubtadi' dan keluar dari lingkaran ahlu sunnati wal jamaah فالأمر بالاجتماع على الحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة والسلف الصالح ومن تبعهم وهذا عملا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه قد ورد النهي في الكتاب والسنة عن الاختلاف والتفرق Asal ini yakni usul ini yang berpegang teguh atau bersatu dalam agama dan melarang kita, terlarang kita untuk berpecah belah dalamnya merupakan salah satu dari usul-usul ahlu sunnati wal jamaah dan usul dari para salafus saleh. Karena ini merupakan dalam bentuk kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan menyebutkan beberapa adillah tentang perkara ini. فالله عز وجل حرم التفرق فقال عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya dia mengharamkan kepada kita untuk berpecah belah di dalam agama kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya kalian dan jangan kalian berpecah belah. وقال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu kalladzina ikhtalafu wa tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahumul adzabun adzim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang seperti orang-orang berpecah belah dan mereka berselisih berpecah belah dalam perkara mereka setelah jat, telah datang kepada mereka bayinat maka mereka mendapatkan adab yang pedih. وقال الله عز وجل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dan tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang ilmu kepada mereka sebagai bentuk kesesatan pada mereka. في هذه الآيات دلالة على حرمة التفرق وحرمة الاختلاف Di dalam dalil-dalil yang telah disebutkan tersebut menunjukkan terhadap kita tentang pendalilan keharaman untuk kita berpecah belah dan kita berselisih di dalam agama ini. وهذا التفرق يعتبر سنة إبليسية سنها إبليس عليه لعنة الله فهو أول من دعا إلى التفرق والحزبية وتفريق الكلمة dan perpecahan ini yang terjadi di dalam agama ini merupakan salah satu dari sunnah iblisia yang mana iblis membuat pondasi ini yang mana dia dialah awal pertama yang menyerukan perpecahan dan perselisihan di dalam kehidupan manusia. فالله عز وجل أمر الملائكة كلهم أن يسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس هنا أخذ حزب فرق الجماعة Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat semuanya untuk sujud kepada kepada Nabi Adam alaihi salam maka seluruhnya sujud kepada beliau alaihi salam kecuali iblis laknatullah alaih dia membangkang dan dia menjadikan membuat suatu perpecahan dan hizbiyah sehingga di sini terjadilah perpecahan والتفرق أيضا سنة فرعونية ففرعون سن هذا ودعا إليه أي بل كان سببا في التفرق قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني فرق وطوائف Dan perpecahan ini di dalam agama merupakan pula sunnah dari Fir'aun yang mana Fir'aun membuat sunnah ini sehingga menjadi perpecalah manusia pada saat itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna fir'auna ala fil ardi wa ja'alaha wa ja'ala ahlaha syi'ah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya Firaun itu sombong di permukaan bumi dan menjadikan penduduk bumi itu berkotak-kotak atau berpecah belah ويدخل في معنى التفرق مسألة الاختلاف فإن الاختلاف أيضا مذموم على تفصيل سنأتي إليه إن شاء الله عز وجل فالله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك dan termasuk di dalam per, dan termasuk di dalam permasalahan bahwasanya perpecahan dalam agama adalah ikhtilaf Karena ikhtilaf itu adalah yaitu berselisih pendapat termasuk perkara yang madmum dan akan datang nanti pada kita penjelasan tentang hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rabbuk." Senantiasa mereka berselisih kecuali siapa-siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu Rabbuna. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حديث أبي سعيد في صحيح مسلم وسنن من كانوا قبلنا من سنتهم وطريقتهم التفرق والاختلاف إذا التفرق والاختلاف يعتبر سنة من سنن من كانوا قبلنا من الكفار Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan berbagai lafaz dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri dari seorang sahabat yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la tattaba'unna sunana man kana qablakum kalian sungguh-sungguh dan pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian dan termasuk dari sunnah-sunnah orang sebelum kalian, seorang sebelum kita, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, yaitu berpecah belah dan berselisih di dalam agama sehingga mereka berbentuk hizbi-hizbi. قال الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله سبحانه وتعالى berfirman ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pula demikianlah Allah menurunkan Al-Qur'an ini dengan kebenaran dan orang-orang berpecah belah itu la fi syiqaqin ba'idan dan sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam agama ini betul-betul mereka berada dalam kotak-kotak yang sangat jauh.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 Allah menurunkan bersama dengan mereka yaitu eh, para nabi dan para rasul yaitu Alkitab dengan kebenaran liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi liyahkuma bainan nas bima ikhtalafu fi yang mana tujuan dari Allah menurunkan para nabi dan para nabi tersebut bersamanya Alkitab yang berada dalam kebenaran untuk tersebut berhukum terhadap apa-apa yang terjadi perselisihan di antara manusia tersebut. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم وما اختلف الذين وما اختلفوا إلا وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم dan tidaklah mereka berselisih dalam permasalahan tersebut kecuali setelah datang kepada mereka bayinat sebagai bentuk mereka baghyam bainahum yaitu kedoliman sesama mereka. قال الله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم dan Allah Subhanahu wa taala ayat ayat فهدى الله الذين آمنوا Allah Subhanahu wa taala berfirman fahadallahu alladziina aamanu limahtalafu fihi bil haqqi bi idnih dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang berselisih tersebut di dalam permasalahan agama mereka terhadap siapa-siapa yang Allah kehendaki dari orang beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla anzal والله عز وجل أنزل الكتاب على النبي wa الله عليه وآله وسلم ليبين لهم ما اختلفوا 'azza min qa'il wa ma anzalna أنزلنا al-kitaba illa لتبين لهم الذي yakhtalifuna fihi Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab tersebut tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa-apa yang mereka berselisih di dalam permasalahan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma'anzan 'alaikal kitaba illa litubayyana lin-nasi makhtalafu fi. Dan tidaklah kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad eh, Alkitab kecuali untuk engkau menjelaskan kepada manusia terhadap apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. والتفرق محرم لما فيه من مفاسد كثيرة فمن مفاسده أنه تشبه بالكفار dan berpecah belah di dalam agama adalah muharram, adalah haram dan di antara sebab-sebab yang akan kita dapatkan dan dihasilkan dari berpecah belah tersebut adalah dengan kita menjadikan atau masuk di dalam tasabbuh bil kufar, kita termasuk masuk di dalam menyerupai orang-orang kufar. قال الله عز وجل ولا تكونوا في هذا نهي كالذين تفرقوا أي لا تكونوا كالكفار الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu dan janganlah kalian seperti yaitu dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya berpecah belah atau kita menjadi seperti tesebu kepada orang-orang sebelum kita dalam Muharram karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala takunu kalladzina kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah berkotak-kotak dan mereka berselisih dalam permasalahan mereka setelah jelas datang bayina kepada mereka wa ulaika lahum adzabun adzim dan mereka lah orang-orang mendapatkan azab yang pedih والله عز وجل يحذر من هذا ويبين انه التشبه بالمشركين فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون Dan Allah memperingatkan dengan keras kepada kita dari permasalahan ini untuk kita jangan terjatuh dalam permasalahan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mana mereka berselisih dan menjadi berkotak-kotak, berhizbi-hizbi, berkelompok-berkelompok, setiap kelompok berbangga dan ber, uh, berbangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. ولشدة ذم هذا التفرق برأ الله نبيه منه فقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء dan Allah menjadikan hal tersebut terhadap baginda Rasulullah SAW ia terlepaskan dari permasalahan begini, terlepaskan dari perpecahan dan Allah menjaga Rasul SAW dari permasalahan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu wa kanu sya'an lasta minhum fi syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya, maka, engkau ya Muhammad tidak ada sama sekali turut campur dalam permasalahan mereka tersebut. والتفرق يجعل أعداء الإسلام يهجمون على المسلمين ويستضعفونهم فإن الفرقة تعتبر ضعف والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي وتذهب قوتكم dan berpecah belah di dalam agama kita ini akan menyebabkan musuh-musuh kita menjadikan di mereka mampu untuk mengalahkan kita, menguasai kita, merongrong kita, bahkan bisa menjadikan kita tunduk dan patuh di bawah kaki orang musuh-musuh kita. Karena ini menyebabkan kelemahan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian berpecah belah, maka kalian akan menjadi lemah dan kekuatan kalian akan pergi dan wibawa kalian akan hilang." إذن التنازع والتفرق سبب لضعف المسلمين وتسلط الأعداء على هذه الأمة Oleh karena itu, setelah kita mengetahui dalil tersebut, maka kita mengetahui bahwasanya berpecah belah dalam agama ini menjadikan sebab lemahnya kaum muslimin dan mudahnya musuh-musuh kita bisa mengalahkan kita dan menjadikan kita tunduk dan kalah di bawah kaki musuh-musuh kita. فالوحدة قوة والتفرق ضعف قال الشاعر تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا العصي إذا اجتمعنا حزمة واحدة يصعب كسرها لكن لو تفرقت وأخذت على عصا عصا عصا بسهولة تكسرها هيدا الشعر يا شيخ تأبى العصي تأبى العصي العصي إذا نعم. اجتمعنا تكسرا إذا وإذا افترقنا تكسرت آحادا إذا تكسرت آحادا هذا صعب نعم نعم نعم dan berpecah belah di dalam agama ini akan menyebabkan kita berpecah belah, menjadikan kita lemah dan akan menjadikan kita itu berkotak-kotak. Sebagaimana penyair mengatakan ta'ban ushiyu idza tama'na takassuran. Idza tama' eh, idza tama'na takassuran wa idza tafarraqna takassarat takassarat hadha yaitu ta'ban ushiyu ايش معنى إذا اجتمعنا تكسرا إذا إيش معنى؟ اجتمعت العصي usyi لا lidi. يمكن nah تتكسر kalau tergabung yaitu lidi أخذنا sa- الآن Nah, nah, tahu. عصا فوق عصا فوق عصا فوق Baik, baik. عصا عشر Jika apa namanya sapu lidi yang satu kemudian mereka menjadi eh, hal tersebut menjadi banyak maka akan sulit untuk dia ter, terbelah. Tetapi kalau dia berpecah belah satu-satu maka akan mudah dia akan patah. أيوة فالاختلاف هنا كما سمعت آنفا اختلاف مذموم واختلاف أو تفرق ممدوح الاختلاف المذموم أو التفرق المذموم هو تفرق الشيعة الصوفية وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحراف تفرقوا عن الحق تفرقوا عن الحق وابتعدوا عنه فهذا تفرق مذموم وهنالك تفرق ممدوح وهو تفرق السلف وتفرق أهل السنة عن أهل البدعة فافترقوا عنهم لما جانبوهم وابتعدوا عما هم عليه من البدعة فهذا تفرقهم عن أولئك يعتبر ممدوحا لأن اجتماعهم بهم يعتبر اختلاط حق بباطل نعم Perpecahan dalam agama terbagi menjadi dua. Ada yang berpecah karena itu adalah perkara yang madmum dan ada perkara yang eh, berpecah belah yang kita berpisah dengannya de, karena itu adalah perkara yang terpuji. Seperti pembagian yang pertama contohnya adalah yang mana terjadi dari kalangan Syiah dan Ahlul Ahwa wa Ahlul Bidah yang mana mereka ber, ber, berpecah dalam perkara-perkara agama yang tidak dianjurkan oleh syariat sehingga mereka menyebabkan perpecahan di barisan kaum muslimin dan berkotak-kotaklah kaum muslimin di dalam agama mereka. Adapun perpecahan atau perselisihan yang madmum adalah yang mamduh yang terpuji adalah apa yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah wa salafiyun ketika mereka memisahkan diri dan mereka tidak mau bergabung dengan kalangan ahlul batil yang mana bercampurnya tersebut akan menyebabkan tersamarnya baik kaum muslimin antara hak dan batil sehingga perpecahan ini antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah merupakan perkara yang terpuji sehingga terjadinya eh, tidak tersamarkan antara kebenaran dan kebatilan. فلا بد أن يكون الاجتماع لمن يريد أن يجمع الأمة لا بد أن يكون على الكتاب والسنة النبوية وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أما أنه يريد أن يجمع كلمة المسلمين على البدع والخرافات والخزعبلات فيجمع بين أهل السنة والصوفية والشيعة وتصبح الدنيا مخربطة فهذا الكلام لا يمكن أن يحدث إطلاقا Adapun barang siapa yang menginginkan untuk terbersatunya umat ini bersatunya kaum muslimin ini maka harus dia menggabungkan atau mempersatukan kaum muslimin di atas Al-Qur'an dan sunnah dan di atas pemahaman para salaful ummah dan para a'imma a'imma ahlu sunnati wal jamaah dan adapun orang-orang yang menginginkan persatuan kaum muslimin di atas kebidahan, di atas khurafat dan semisalnya untuk menggabungkan antara al-sunnah dan sufiyah dan al-sunnah dan selainnya, maka ini tidak akan mungkin terjadi dan akan menyebabkan semakin berpecah belahnya kaum muslimin. والافتراق يعتبر سبب من أسباب دخول النار فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة kulluha finnar illa wahidah. Dan berpecah belah di dalam agama ini merupakan salah satu pula dari sebab kita akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, "Sataftariqu hadhihi al-umma illa 73 millah, kulluha finnar illa wahidah." bahwasanya umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan seluruhnya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja فإياك أن تكون داعية للفرقة إياك أن تفرق جماعة المسلمين إياك أن تكون سببا لتفريق جماعة إخوانك من أهل السنة إياك أن تخرج عن جماعة السنة إياك ثم إياك لأن في ذلك وعيد شديد احذر منه Hati-hati kalian, hati-hati kalian dari sebagai orang-orang yang menyuruh kepada perpecahan, dari orang-orang yang menjadi sebab terjadinya perpecahan di dalam agama ini, dan hati-hati kalian dari menjadi sebab terpecahnya ahlu sunnati wal jamaah, barisan kaum muslimin terpecah belah dengan sebab kamu, hati-hati kamu, hati-hati kamu, karena ini akan menyebabkan engkau akan dapatkan adab. الاختلاف أحيانا قد يكون سائغ وقد يكون مباح ولا يفسد للود قضية كاختلاف الأفهام في مسألة من المسائل الفقهية إذا كان الناظر في هذه المسألة مجتهدا ووصل إلى آه، رأي في هذه المسألة الفقهية مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني قريظة بعد انتهائه من غزوة الأحزاب قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة فمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مشوا وانطلقوا إلى بني قريظة فأدركهم العصر في الطريق فبعضهم صلى فهم من النص أنه إذا جاء الوقت يصلي وبعضهم فهم عموم النص أنه لا يصلي إلا في بني قريظة فبعضهم صلى في بني قريظة وبعضهم صلى في أول الوقت ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر النبي على أحد منهم وهذا اختلاف في الأفهام لا يفسد في الود والمحبة والمودة اختلاف في مسألة فقهية أنت رأيت أن النص والدليل والحديث يدعم هذا القول وهذا رأى كذلك فهذا لا يفسد في الود قضية Adapun permasalahan di dalam berbeda pendapat ini maka ini kadangkala menjadi suatu perkara yang mubah yang boleh dalam hal tersebut dan ini tidak bisa tidak menjadikan kerusakan dan keretakan di dalam ukhuwah dan persatuan sesama kaum muslimin misalnya dalam permasalahan fikih atau dalam masalah ijtihadiyah yang terjadi di kalangan uh, orang yang berhak untuk melakukan hal tersebut yaitu kalangan mujtahidin sebagaimana ini kita bisa melihat dalam satu kisah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang dua sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Quraidah setelah perang Ahzab yang mana Rasulullah SAW mengutus para sahabat tersebut untuk mereka sampai ke Bani Quraidah dan mengatakan kepada para sahabat tersebut bahwa jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Maka para sahabat melakukan perjalanan menuju tempat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sebagai utusan beliau. Maka diantara mereka belum sampai di tempat tersebut Bani Quraidah maka mereka telah datang waktu asar. Maka sebagian dari mereka ada yang sholat di masjid, eh, ada yang sholat di tempat tersebut yang mana mereka masih dalam keadaan musafir. Dan sebagian yang lainnya pula mereka tidak melakukan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Kemudian hal tersebut mereka mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan dari kedua belah pihak, maka di sini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang dia memiliki kemampuan dalam berijtihad, kemudian dalam permasalahan tersebut itu terjadi khilaf di antara dua orang atau dua kaum muslimin maka ini tidak menyebabkan terusaknya rusaknya ukhuwah kecintaan mawaddah warahmah dan di antara apa di antara kaum muslimin وكان السلف رضي الله عنهم يختلفون في بعض المسائل الفقهية فلا يعتب بعضهم على بعض إذا كانت المسألة التي اختلفوا فيها مما يسوغ فيه الاختلاف مثلا يرى بعض أهل العلم أن أكل لحم الإبل والإنسان متوضئ يبطل الوضوء وهذا هو قول صحيح ويرى بعضهم بأنه لو أكل لحم الإبل وهو متوضئ فإن وضوءه لا ينتقض فكانوا يصلون بعضهم خلف بعض مع أنه يصلي خلف شخص يرى بأن أكل لحم الجزور وربما أكل لحم البعير والجزور وصلى أنا أعتقد أن من أكل وضوءه باطل وأصلي خلفه مع هذا لماذا؟ خوفا من الاختلاف وخروج منه ولأنهم يرون بأن وصوله إلى هذه المسألة لم يأتي من فراغ وإنما عن طريق الاجتهاد وهذا يعذر بعضهم بعضا في مثل هذه المسائل ولا يعنف بعضهم بعضا إذا كانت المسألة ناتجة عن اجتهاد وبحث عن الدليل dan para salaf radhiyallahu taala jami'an mereka terjadi perselisihan dan berbeda pendapat di dalam permasalahan-permasalahan fikih sebagaimana contohnya yaitu sebagian para salaf mereka memandang dan berpendapat bahwasanya memakan daging onta memakan daging onta itu bagi orang yang telah berwudu adalah membatalkan wudhunya sehingga kalau dia sholat dengan hal tersebut dengan dia memakan daging onta tersebut dalam keadaan sudah berwudu maka batal wudhunya sehingga sholatnya tidak sah Adapun sebagian mereka dari kalangan para salaf memandang bahwasanya memakan daging onta adalah tidak membatalkan wudhu. Tetapi kita mendapatkan, kata Syekh Hafidhullah, kita mendapatkan sebagian dari mereka yang berselisih dan berbeda pendapat tersebut, solat di belakang dari orang yang berbeda pendapat darinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat dari kalangan para salaf jika dalam permasalahan fikih dan ijtihadiyah ini tidak menjadikan mereka berpecah sehingga mereka ber terkotak-kotak dan menjadikan terpecahnya kaum muslimin dalam permasalahan-permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. ولهذا تجدون أئمة عصرنا كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل قد يختلفون في فهم نص من النصوص الفقهية ولا يعتب بعضهم على بعض فقد يقول الشيخ ابن عثيمين هذا يجوز وقد يقول الشيخ ابن باز هذا لا يجوز وقد يقول الشيخ ابن الألباني كذا ولكن تجد بينهم مودة ومحبة مع أن بعضهم قد يرد على بعض ويبين ما عنده من الحق لكن هذا ما أفسد ودهم وما أفسد ما عندهم من محبة لأن الخلاف الذي صدر إنما هو خلاف في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد يسوغ فيها الاجتهاد وهم مجتهدون ووصل كل واحد منهم إلى ما يراه وذلك بالأدلة التي يراها شرعية ويعتقدها Dan demikian pula yang terjadi di ulama pada zaman kita ini yaitu zaman e, Syekh Ibn Utsaimin wa Syekh Ibn Baz wa Syekh Albani wa Syekh Muqbil rahmatullah alaihim jami'an. yang mana sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain berbeda pendapat dalam permasalahan-permasalahan. Misalnya Syekh Ibn Uthaymin mengatakan dalam permasalahan ini tidak boleh. Sementara Syekh bin Bas mungkin sebaliknya. Dan begitu pula Syekh Mukbil dan Syekh Albani dalam, berba, dalam beberapa masail mereka berselisih pendapat. Tetapi permasalahan mereka atau perselisihan yang terjadi kalangan mereka tidak menjadikan persatuan dan per, kecintaan dan mahabbah di antara sama mereka yaitu menjadi retak dan renggang sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terkotak-kotaknya kaum muslimin. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya jika permasalahan itu adalah permasalahan fikih yang bisa menjadikan seseorang apa yang mana dilakukan oleh seorang mujtahid yang tidak menyebabkan hal tersebut terjadinya perselisihan yang menyebabkan kerusakan dan keretakan kaum muslimin maka ini tidak menjadikan hal tersebut masuk dalam kategori yaitu khilaf yang madmum. ولهذا لم يختلف هؤلاء الأئمة في العقيدة ولم يختلفوا في المنهج عقيدتهم سلفية ومنهجهم منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لكن تعال بنا هنالك أناس في أرض الحرمين كانوا على المنهج السلفي فانحرفوا إليه وغيروا المنهج كسلمان العودة وسفر الحوالي وعيد القرني وغيرهم فأولئك حذر منهم العلماء حذر منهم الشيخ مشايخ أهل السنة وبينوا ما عندهم من الأخطاء بيانا كافيا لما حصل منهم من تفريق كلمة المسلمين بل إن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أوقف عائذ القرن ما يقارب عشر سنوات عن الدعوة بسبب انحرافه عن المنهج السلفي وأوقفه عن ذلك رحمة الله تعالى عليه وبين حال سفر الحوالي وسلمان الأعودة وأرسل الشيخ ابن باز رحمه الله رسالة إلى الأمير فهد بن عبد العزيز يخبره بشأن سلمان العودة وسفر الحوالي لأنهم شقوا وفرقوا جماعة المسلمين بداخل بلاد الحرمين Dan kita mendapatkan bahwa mereka yang berselisih tersebut dari kalangan para a'immah di, eh, di zaman kita ini, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, wa Syekh Muqbil, Syekh Albani, kita mendapati mereka adalah akidahnya sama, manhatnya sama, dan mereka tidak berselisih, tidak berpercaya atau tidak berbeda pendapat dalam masalah akidah dan manhat. Akan tetapi kita mendapatkan di Haramain, di Saudi ya ada di sana dulunya mereka adalah bersemangat dalam berdakwah dan mereka semangat di dalam ah, dalam dakwah ini kemudian mereka menjadi menyimpang dan jauh dari akidah salaf dan manhaj salaf seperti Salman al-Auda, Aid al-Qarni, Safar Hawali dan yang semisalnya maka mereka menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka menyelisihi akidah-akidah dan manhaj ah, salaful ummah dan kita mendengar apa dan Syekh menyebutkan hafizahullah bahwa Syekh Ibnu Bas rahimahullah yaitu mem memenjarakan salah seorang dari mereka yang mana mereka telah berdakwah selama 10 tahun dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan kesesatan mereka, kekeliruan mereka dan jauhnya mereka dari manhaj salaf dan akidah salaf sehingga mereka diberhentikan dalam berdakwah di Saudi dan di, di salah sehingga mereka pula masuk ke dalam penjara. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyimpang dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Wa Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi عندنا في اليمن حذر من بعض طلبته الذين خرجوا عن المنهج السلفي ودخلوا إلى الحزبية الضيقة حذر منهم ونفر منهم رحمة الله عليه وبين حزبيتهم مع أنه تتلمذ على يديه ودرسوا على يديه لكن لما رأى منهم الحناف عن المنهج السلفي والدخول في الحزبية الضيقة والبيعات والحزبيات والجمعيات وغير ذلك حذر منهم وتحذيره منهم حفاظا على الدعوة السلفية حفاظا على المنهج السلفي حفاظا على هذه الدعوة المباركة حتى لا يدخل فيها ما ليس منها dan Syekh Mukbir rahimahullah di Yaman dia menhan mentahdir sebagian dari murid-muridnya yang mana mereka menyimpang dan masuk dalam hizbiyah dan mereka dan Syekh Mubin menjelaskan mereka setelah mereka menyimpang dan jauh dari manhaj salaf dan dari dakwah alusunnati wal Jamaah. Tidaklah Syekh rahimah rahmatullah alaih melakukan hal tersebut bukan semata-mata untuk hal-hal yang tertentu kecuali untuk menjaga dakwah ini, untuk menjaga manhaj ini, untuk menjaga akidah alusunnati wal Jamaah dari penyimpangan-penyimpangan dari mereka-mereka yang masuk ke dalam akidah hizbiyah, akidah-akidah yang menyimpang dari ahlu sunnati wal jamaah. مما يزيدنا ائتلاف وتكاتف وتعاضد ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصل الثالث وقد ذكر الإمام في الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم فكيف العمل به dan akan semakin menambah kejelasan dalam permasalahan di usul yang kedua ini yaitu apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam usul yang ketiga yang mana beliau mengatakan inna min tamamil ijtima'i as-sam'a والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا هبشيا فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من, من يدعي العلم فكيف العمل به yaitu bahwasanya merupakan dari bagian kesempurnaan di dalam kita bersatu di, eh, di dalam agama ini adalah kita mendengar dan taat terhadap siapa saja yang memerintahkan yang menjadi pemerintah kita. Walaupun dia seorang budak dari dari Habasyi, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan usul yang ketiga ini yaitu dengan penjelasan yang berbagai yang sangat memuaskan dan mencukupi bagi kita dari seluruh segi-segi penjelasan baik secara seran maupun qadran. Kemudian menjadilah perkara usul yang ketiga ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu dan mengaku mengajak kepada ilmu, maka bagaimana mereka bisa beramal dengannya? أصل من أصول أهل السنة مهم جدا وهو الاجتماع على ولاة الأمور وعدم الخروج عن ولاة الأمور قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان رواه مسلم dan Taat kepada pemerintah, dengar dan taat kepada pemerintah merupakan salah satu dari usul-usul ahlu sunnati wal jamaah. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Ubadah, eh, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sami wa ta'ah fi mansatin wa makruhin wa usrin wa, wa, wa, wa eh, fi usrin wa yusrin wa an la nunazil amra إلا بحقه هكذا شيخ لا ننازع الأمر أهله ولا ننازع الأمر أهله إلا أن نراه كفرا بواها bahwasanya kami berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendengar dan taat baik dalam keadaan mansyatin memakruhin baik dalam keadaan kita giat ataupun kita terpaksa dalam keadaan sempit maupun lapang dan jangan kita keluar dari perintah tersebut di dalam ketaatan kepada pemerintah kecuali jika kita melihat kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman min aqidati ahli sunnah adam al khuruj ala ulati al amr عدم الخروج على الأئمة عدم الخروج على الرؤساء والزعماء هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة الخوارج dan dari salah satu akidah sunnati wal jamaah yaitu kita tidak keluar dan memberontak kepada pemerintah yang sah yang telah ditunjuk dengan sah untuk menjadi pemerintah kita dan ini merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan ini diselisihi oleh akidah Al-Khawarid yang mereka keluar dan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى مسلم في صحيحه سيكون عليكم أمراء أو قال خيار أئمتكم تأمل في الحديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الأئمة الرؤساء الزعماء وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم في رواية ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم الصحابة لما سمعوا هذا من رسول الله أنه سيكون علينا أمراء نلعنهم ويلعنوننا ندعو عليهم ويدعون علينا قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف أي نقاتلهم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ما صلوا Dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Satakunu alaikum alaikum umara." Dalam riwayat khiyaru a'immatikum alladina yuhibbu alladina yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa syiraru a'immatikum alladina tubghidunahum wa yubghidunakum. Naam, faqala dan Rasul falamma sami'a as-sahaba radhiyallahu taala anhum an hadha qalu ya Rasulullah alla nunabidahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la illa antara taraw kufran bawahan la ma sallu la ma sallu Naam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang nanti kepada kalian pemerintah-pemerintah dalam riwayat yang lain kata Rasul SAW, sebaik-baik pemerintah kalian, pemimpin-pemimpin kalian adalah yang mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang mereka, kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Maka para sahabat tatkala mereka mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita memerangi mereka? Kita keluar dari ketatan kepada mereka?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengatakan tidak selama mereka melaksanakan sholat. حتى وإن كان الولي ولي الأمر فيه معاصي فيه معاصي نكره المعاصي التي فيه ولا ننزع يدا من طاعة قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا من ولي عليه وال ولي عليه وال رئيس زعيم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي تأمل فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزع يدا من طاعة ولا ينزع يدا من طاعة وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تخرج عن ولاة أمرها Sampai pun para para pemerintah tersebut yaitu melakukan kemaksiatan dan kefajiran. maka tidak boleh kita keluar dan memberontak kepada mereka. Sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man waliya alaihi walin farahu yati min ma'siyatillahi fayakrahu ma ya, fayakrahu min ma'siyati wa la alladhi yati fayakrahu alladhi yati wa yanza'u anhu min taati. Fala yanzi' yadan. Fala yanzi' yadan min taati. Nah, Sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwa barang siapa yang menjadi pemerintah kepada kita, kemudian kita dia salah seorang tersebut dari kita melihat darinya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membenci atau tidak menyukai, mengingkari terhadap apa yang dia lakukan dari kemaksiatan tersebut dan jangan dia melepaskan ketaatan dari pemerintah tersebut. ولهذا تجدون أن من خرجوا عن ولاة الأمور وخالفوا المنهج السلفي تسببوا في سفك الدماء تسببوا في زعزعة الأمن والاستقرار ولعلكم تشاهدونهم هنا في منطقتكم هذه من الخوارج وأصحاب التكفير والذين يقولون عن أنفسهم مجاهدون ووالله ما هم مجاهدون والله أنهم مخربون دمروا البلاد والعباد وقتل بسببهم الاف الناس ومئات الناس وشردت الكثير من الاسر في كثير من بلاد المسلمين والعياذ بالله الجهاد له رايه وله نظام معلوم لكن هؤلاء فسده والعياذ بالله dan keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin ini pula akan menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan-kerusakan yang berikutnya di antaranya adalah tertumpahnya darah-darah kaum muslimin atau darah-darah yang tidak berdosa atau darah-darah yang tidak halal untuk kita menjatuhkannya dan terjadinya keributan dan kerusakan dan ketidakamanan di negara tersebut dan kita mendapatkan kata Syekh dan kalian juga melihat di negeri kalian sendiri yaitu di Indonesia ini para khawarid yang mereka keluar memberontak kepada pemerintah yang mana mereka menyebabkan terjadinya kerusakan dan keributan di negara kita dan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah jihad dan demi Allah mereka bukan mujahidun justru mereka adalah membuat kerusakan di antara kaum muslimin karena kenapa karena jihad itu memiliki aturan-aturan dan memiliki ilmu dan memiliki aturan apa yang ya, aturan-aturan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهكذا في غير ما بلاد من بلاد الإسلام يخرج مجموعة من الشباب عندهم لحى وعندهم ضعف في العلم ما عندهم ضعف منهجهم منحرف فيقولون نحن مجاهدون ويخرجون على ولاة الأمر ويصعدون لهم جبل كل واحد عنده بندقية ماذا ستفعل قال نجاهد في سبيل الله ثم تأتي الدولة وتأخذهم وينتهي الجهاد وتنتهي دولة الإسلام التي أعلنوها وهذا يدل على سقامة في فهمهم وانحراف في عقيدتهم sekelompok dari pemuda yang mereka memelihara jenggot, kemudian mereka melakukan suatu latihan di suatu tempat, dan mereka ditanya ketika hal tersebut adalah mereka menginginkan berjihad dalam untuk dengan jihad yang dimasukkan mereka ini adalah untuk memerangi pemerintah. Tetapi ini bukanlah jihad dan ketika mereka ditangkap atau diambil oleh pemerintah dalam keadaan mereka mengumumkan bahwa mereka berjihad, maka ketika ditangkap tersebut maka berhentilah jihad dan tidak tercapailah apa yang mereka menginginkan dari apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut. هنالك في طائفة أخرى قالوا سنترك السلاح ولكن سوف يكون النضال سلمي لزعزعة الأمن وإبعاد ولاة الأمر ففعلوا ما خالفوا فيه الشرع أيضا فأخذوا في المنابر يتكلمون على ولاة الأمر وفي الصحف والمجلات وعبر القنوات الفضائية يتكلمون على ولاة الأمر فحصل بسببهم زعزعة في الأمن واستقرار ومخالفه لما جاء به النبي فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانيه اي ما يتكلم عليه امام الناس وانما ينصحه بينه وبينه فان رجع السلطان فبها ونعمه والا برئت ذمتك وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم Dan di antara mereka kelompok tersebut ada yang mereka mengatakan iya kami tidak berperang atau tidak melakukan jihad dan kita akan meletakkan senjata kita yaitu untuk memerangi dan memberontak kepada pemerintah. Tetapi mereka melakukan kerusakan yang berikutnya yaitu mereka menjatuhkan pemerintah, mereka menghinakan pemerintah di atas mimbar-mimbar, di atas di dalam majalah-majalah atau koran-koran dan di dalam radio-radio televisi ataupun bahkan di internet demi untuk menjatuhkan pemerintah pemerintah dan wibawa pemerintah sehingga dengan perbuatan mereka tersebut terjadilah kerusakan dan perpecahan dan penghinaan dari kaum muslimin terhadap pemerintahnya dan ini bentuk pula dari ketidaktaatan kita kepada pemerintah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayam saha lidhi sultanin fala yubdi alaniya. Fa idza raja'a fa biha wa ni'mat illa bariyat dimmatuk. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, maka jangan dia menampakkan secara terang-terangan di depan umum. Maka jika dia pemerintah tersebut menerima nasihat kita, fabiha wa maka itu yang kita inginkan. Akan tetapi jika mereka tidak me, me, tidak menerimanya, maka apa kewajiban kita telah terlepas dari hal tersebut. فاحذر أيها السلفي أن تكون من هؤلاء الخوارج الذين سببوا للعالم الإسلامي كوارث ففي أرض الصومال بلدة من بلاد المسلمين يقتل المسلمون فيها بل يموتون جوعا بل يموتون في البحار بل تأكلهم الأسماك وسبب ذلك ما حصل في بلادهم من انقلاب على رئيس البلاد فانقلبت البلاد رأسا على عقب يموتون جوعا أصبحوا اكل للسمك يقول أحد اليمنيين نجدهم أحيانا في سواحل البحر أموات بعضهم قد أكلته الأسماك وبعضهم يأتي إلى ساحل البحر ميت من كثرة هروبهم من كثرة القتل والتقتيل لا ولي أمر لا أمير قتل وقتال فيما بينهم في العراق كذلك يموتون ويقتلون بالعشرات بالمئات والعياذ بالله بسبب الخروج على ولاة الأمر في غير ما بلد من بلاد الإسلام تجد هذا فاحذر أن تكون سببا لتشتيت كلمة المسلمين ولتمزيق كلمتهم ولسفك دمائهم وسر على ما سار عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم Dan hati-hati kita dari tergolong orang-orang khawarid yang mereka menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin dan kita melihat dan mendapati di negeri Somal yaitu Somalia yang mana di sana terjadi pertempuran dan peperangan sesama kaum muslimin sehingga kaum muslimin mereka mati dalam kelaparan dan mati di lautan dan bahkan sebagian dari mereka mati dan menjadi santapan-santapan ikan di laut yang mereka mati dalam keadaan menjadi santapan-santapan ikan di laut dan sebagian penduduk Yaman mengatakan kami mendapati karena memang Yaman dan Somal berdekatan negaranya hanya terpisah oleh laut. Sebagian penduduk Yaman mengatakan kami mendapati penduduk Somal berada di pinggir pantai dalam keadaan sakaratul maut yaitu sebentar lagi mati dalam dan sebagian mereka mati eh, mendapati laut tersebut dalam keadaan sudah menjadi maka santapan ikan laut tersebut maka kita berhati-hati untuk menjadi perpecahan di antara sebab perpecahan kaum muslimin dan begitu pula terjadi di Irak terjadi pertempuran dan pertempuran sama kaum muslimin disebabkan oleh khawarij tersebut sehingga terbunuhlah 10, 100 dan mungkin beribu-ribu kaum muslimin yang di sana maka hati-hati kita menjadi sebab terjadinya perselisihan dan perpecahan kaum muslimin. توجد معاصي في البلاد الإسلامية وواجب الدعاة والواجب على السلفيين النصح والتوجيه والدعوة إلى الله بالحكمة واللين كما سار عليه السلف رضي الله عنهم وهذا هو الذي يجب على السلفي ويجب على المسلمين تجاه ما يحدث من معاصي وسيئات في بلدانهم ويدعون الله عز وجل وكل ما يجري من ظلم وجور للحكام كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله قال الحسن البصري إن جور الأئمة يعني ظلم الأئمة وجورهم نقمة من نقم الله نقمة من نقم الله على العباد وإن نقم الله تأمل معي وإن نقم الله لا تستدفع بالسيف أي بالحرب والقتال وإنما تستدفع بالتوبة والإنابة والاستغفار فالناس إذا أرادوا أن يصلح الله أحوالهم يتوبون إلى الله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى Maka didapatkan juga di negeri kaum muslimin kemaksiatan Tetapi kita di dalam menyuruh untuk terjauhkan dari kemaksiatan tersebut dengan berdakwah dan mengajak kaum muslimin untuk mereka tidak bermaksiat dengan lemah lembut, dengan hikmah dan ilmu dan mengajak mereka untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita menyuruh tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para salaful ummah bukan seperti yang dilakukan oleh khawarij menjadi sebab perpecahan kaum muslimin tetapi kita mengikuti dan berjalan di atas salaful ummah dengan kita mengajak mengajak mereka yang terjatuh dalam kemaksiatan dan kiri kaum muslimin untuk dengan ilmu dan hikmah dan lemah lembut sesuai apa yang dituntunkan oleh para salaf. Sebagaimana Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan inna hauratal imma nikmatun min jawra. Inna jawra. Inna jawra al Inna jawra al-a'immah ni'matun min ni'matun min ni'amillah ala ibad Wa inna nikmatallah la tustad'afu la tustad'u la tust la la la la la tustadfa'u bisyuf wa innama tustadfa'u bitawbah wal istighfar berkata al-imam al-hasan al-basri rahimahullah bahwasanya kedoliman pemerintah-pemerintah kaum muslimin itu merupakan adab dari adab-adab Allah kepada hamba-hambanya dan sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa kita menolaknya atau menghilangkannya dengan pedang tetapi hanyalah bisa dihilangkan dengan kita bertobat dan beristighfar oleh karena itu dengan ini oleh karena itu ma kita menyuruhkan kepada orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan negeri kaum muslimin dengan menyuruhkan berdakwah dengan hikmah dan ilmu dan hikmah eh, dengan lemah lembut untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat dan istighfar dari kemaksiatan-kemaksiatan mereka. كانوا يعتبون على الحجاج فكان الحجاج يقول لهم إن الله أمركم بطاعة رسوله فعصيتموه فسلطني عليكم بذنوبكم الحجاج كان يقول هكذا قال قالوا أنت ظالم قال إن الله أمركم بطاعة نبيكم فعصيتموه فسلطني عليكم بذنوبكم فإذا أراد الناس أن يبعد الله عنهم ما هم فيه فليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وسيصلح الله الأحوال dan mereka mereka dan mereka mengingkari hajat bin Yusuf yang mana dia adalah seorang pemerintah yang zalim. Dan Hajjat bin Yusuf mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala annallaha amarakum an tuti'u nabiyakum. Dan Allah memerintahkan kepada kalian untuk kalian mentaati nabi kalian dan kemudian kalian tidak mentaatinya maka Allah menjadikan aku untuk mendolimi kalian. Maka di sini Hajjat rahimah rahimahullah wala rahimahullah wala rahimahullah wal hajjaj bin yusuf ini mengatakan hal tersebut karena pemerintah karena kaum muslimin pada saat tersebut mereka tidak mentaati dan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan adabnya berupa pemimpin yang zalim نكتفي بهذا إن شاء الله وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك kita cukup sampai sini. Subhanakallah kalau bihamdika asyhadu an